14. Ya, Insya Allah untuk besok adalah surah Al-Jumu'ah. Atau surat Al-Jumu'ah ini. Ayat 1 sampai 11. Kemudian diteruskan dengan surat At-Tawabun ayat 1 sampai 18. Baik pendengar dan pecinta Radha Kaimah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali. Kita masih dalam taklim, tadarus bimbingan membaca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Kita masih di surah ke-67 ya, Al-Mulk. Ini cukup lama kita dalam memahami Al-Mulk ini, Tabaruk. Baik, sebelum kita awali ta'lim pagi ini, kami membaca terlebih dahulu, kami sampaikan baca doa terlebih dahulu.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 Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ftah alaina hikmataka wa sur alaina min hazaidi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arba bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu wa nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin ya 'allamal ghuyub fala yafutuhu shay'un min 'ilmihi wa la ya'uluhu taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim baik terjemah perkata inayah kita sudah memasuki ayat yang ke-15 ya.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 أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن Innahu bikulli syai'in basir. Kita lihat terjemah perkataannya. Walladhi huwa dialah Allah alladhi yang ja'ala menjadikan lakum untuk kamu al-arba bumi. Zalula mudah dipergunakan. Famsu maka ber, ber, berjalanlah. Berjalanlah kamu pi manakibiha pada tuh di segala penjurunya. Ini bumi diciptakan terhampar ya dalam artian kita bisa nginjek bumi tapi terhampar bulat ada yang bilang bulat ya gitu kan e, karena saking luasnya jadi tidak tidak kelihatan lagi. Gitu. Wakulu mirizki dan makanlah mirizkihi sebagian dari rizkinya. Wa ilaihin nushur dan kepadanya. An-nusyur dibangkitkan kembali. Amin. A'aminutum apakah kamu merasa aman? Maafis sama siapa Allah ya? Bisa ma'i di langit ayyakhshifa bahwa dia akan membenamkan bikum dengan kamu. Kok kamu akan merasa aman aja? Kamu bagaimana dengan Allah yang ada di, di langit itu kan? Ini. Ayyakhshifa bikum. Bahwa dia akan membenamkan, akan menenggelamkan bikum dengan kamu al-ardu bumi ini. Faida maka tiba-tiba hia bumi ini tamur bergoncang-goncang. Gitu. Ya. Am amintum ma fis samai ayyursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit bahwa dia akan mengirimkan angin yang mengandung batu atasmu maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana hebatnya peringatanku. Am ataukah amintum kamu merasa aman man siapa atau dengan Allah fis samai yang menguasai langit ah, yang ada di langit. ayur sila bahwa dia akan mengirimkan alaikum atas kamu hasiba angin yang mengandung batu. fasa ta'lamuna. maka kelak kamu akan mengetahui kaifa bagaimana nazir peringatanku. Walaqad kadzdzaba alladziina min qablihim fa kaifa kana nakir. Dan sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasul, maka bagaimana hebatnya kemurkaanku? Walakod dan sesungguhnya kazaba telah mendustakan siapa? Alladina orang-orang yang mengkoblihim dari sebelum mereka. Fakaipa maka bagaimana? Karena adalah ia nakir. Celaan, celaanku, kemurkaanku kepada mereka awalam yaru ila awalam yarau ila tayri fawqam safati wa yakbidun ma yumsikuhunna illa rahman innahu bikulli syai'in basir kalau ayat sebelumnya bercerita tentang orang kafir nah di sini mengajak kepada orang untuk berpikir dan apakah mereka tidak memperhatikan kepada burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayap-sayapnya dibuka kan begitu dibuka, ditutup, dibuka, tutup. Ya, sayapnya di atas mereka. Tidak ada yang menahannya di udara. Tapi mereka tidak jatuh, saya bayangkan. Ya, bahkan ilmu penerbangan itu melihat dari burung itu. Selain Tuhan yang maha pemurah, sesungguhnya dia maha melihat segala sesuatu. Awalam dan apakah tidak? Ya, roh mereka memperhatikan, meneliti, mengadakan pemikiran. Ya, ila di kepada burung fauqahum di atas mereka sofat mengembangkan sayap wayak bidan dan ia men, mengatupkannya atau menutup sayapnya mayum sikuhunna tidak ada yang menahan mereka illa selain ar-rahman yang maha pemurah selain Allah Indahu sesungguhnya di Allah bikulli syai dengan segala sesuatu basir maha melihat ini digugat kembali. Apakah kamu tidak memikir, tidak memikirkan bagaimana burung itu diciptakan oleh Allah terbang di langit? Dia mengepak-kepak sayap, menutup, membuka, tapi dia tidak jatuh. Siapa yang menahan mereka? Ya tentu Allah. Itu. Baik kita lihat ya tafsirannya. Ini, tafsir kita kemarin uh, masih meneruskan Al-Muluk ini, Tabarok ini ya. Kita bisa di surah ke-67 ini. Tabarakalladzi biyadihil Kita sudah tahu bahwa isi dari eh, surat ini berbicara tentang bagaimana sikap-sikap orang kafir ya. Ini fungsi Sigit ini barangkali dibantu. Nah, iya. Coba dilihat di Ibnu Kasir ini Nah, kita sudah masuk ke ayat yang ke-28 kemarin ya. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul kafirina min 'adzabin alim. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa 'alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika Allah mematikan atau mematikan aku dan orang-orang yang bersama dengan aku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Tetapi siapakah yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih? Katakanlah, Dialah Allah yang maha penyayang. Kami beriman kepadanya dan kepada kepadanya kami bertawakal. Kelak kamu akan mengetahui siapakah dia yang berada dalam kesesatan yang nyata. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering. Kalau airnya kering, siapa yang ngasih air? Kalau menjadi banjir, bagaimana akibatnya? maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu? Allah berfirman, Qul, katakanlah, wahai Muhammad kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah lagi ingkar kepada nikmat-nikmatnya. Ara'aitum in ahlakani Allah wa mamaya ma'ya aw rahimana. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika Allah mematikan aku dan orang yang bersama dengan aku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Fomayyujirul الْكَافِرِينَ min azabin alim. Tetapi siapakah yang dapat melindungi orang-orang yang kafir dari azab yang pedih? Artinya, selamatkanlah diri kalian. Karena sesungguhnya tiada yang dapat menyelamatkan kalian dari azab Allah selain dari tobat dan kembali ke jalan agamanya. Dan tiada gunanya lagi bagi kalian apa yang kalian hayalkan bahwa azab dan pembalasan akan menimpa kami. Maka sama saja apakah Allah mengazab kami atau memberikan rahmat kepada kami. Tidak akan mengubah nasib kalian yang pasti akan tertimpa pembalasan dan azabnya yang pedih. Kemudian disebutkan dalam firman berikutnya, Qul huwa rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Katakanlah, Dialah Allah yang maha penyayang. Kami beriman kepadanya dan kepadanya lah kami bertawakal. Yakni kami beriman kepada Tuhan semesta alam yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dan lah kami bertawakal dalam semua urusan kami. Tawakal adalah berserah diri setelah kita berusaha ya. Bukan berserah tanpa usaha. Usaha dulu. Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain melalui firmannya. Di surah Hud ya ini dicatat. Surah Hud ayat 123. Fa'budhu wa tawakkal alaih. Maka sembahlah dia. Sembahlah dia. Dan bertawakallah kepadanya. Untuk itulah maka disebutkan dalam firman berikutnya. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalim mubin. Kelak kamu akan mengetahui siapakah ya dia yang berada dalam kesesatan yang nyata. Apakah orang-orang yang beriman yang telah diberi petunjuk atau orang-orang kafir itu? Yaitu apakah yang apakah kami atau kalian dan bagi siapakah kesudahan yang baik di dunia dan di akhir nanti? Kemudian Allah berfirman menampakkan rahmatnya kepada makhluknya. Qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghawra. Katakanlah, terangkanlah kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering. Kalau sumber air menjadi kering, siapa yang memberi air. Yakni meresap jauh ke dalam lapisan yang sangat dalam di bumi. Sehingga tidak dapat dicapai dengan cangkul dan alat besi. Tidak pula dapat diraih dengan tangan-tangan yang kuat. Nih, lafad al-ghair adalah lawan dari kata an-nabi. Yakni kering ya. Itu an nam ini kering lawan kata dari menyemburkan. Maka disebutkan dalam firmannya, فَمَيَّتِكُمْ بِمَا إِمْبَعِينَ maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu? Maksudnya, air yang memancar dan mengalir di permukaan bumi. Maka yang dimaksud ialah, tiada yang dapat melakukan selain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk dari kemurahan dan karuniaNya Allah menyemburkan air bagi kalian dan menjadikannya mengalir di berbagai kawasan di bumi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh hamba-hambanya di masing-masing kawasan. Ada yang memerlukan secukupnya dan ada pula yang memerlukan banyak. Maka segala puji dan karunia hanyalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi bumi, dunia, alam ini harus dijaga. Jangan sampai berhambur seperti lapindo. Gas sumber yang begitu banyak akhirnya menjadi bencana malah petaka untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita bisa menyimpulkan dari Al-Muluk ini Pertama adanya diciptakan hidup dan mati untuk menguji sampai di mana keimanan kita, itu kan. Kemudian dicipt adanya bintang-bintang, ya. Nah, ini untuk penanggalan. Kita tahu ya bahwa bumi, bulan dan bintang manusia bisa menentukan tanggal arah-arah waktu, tapi hati-hati jangan percaya dengan ramalan-ramalan. Itu ya. Kemudian dilihat bumi, bulan, langit yang ada perhatikan dengan teliti apakah ada celah, apakah ada kekurangan yang telah Allah ciptakan. Kamu lihat kembali, lihat kembali sampai terpayah-payah melihatnya. Kamu tidak akan melihat satupun kekurangan atau celah-celah yang ada yang telah Allah ciptakan. Kemudian digugat, ya surat ini juga bagaimana sikap-sikap orang kafir. Apakah sama orang yang berjalan telungkup dengan yang berjalan lari berjalan tegap. Nah ini gambaran tentang Al-Muluk ini. Baik, kami berikan kesempatan yang ingin membaca. Ini dari ayat yang ke-15 ya. Al-Muluk ini. Silahkan ya untuk ibu dan bapak. Nah, ini juga ada surat yang sudah kami terima. Terima kasih ini untuk hamba Allah. Ini Pak Arif. Pak Arif. Ari ya. Nggak ada, nggak pakai V. Ini dari Pak Soekarno. Dengan ini kami ingin bertanya dengan harapan Pak Ustadz berkenan menjawabnya. Adapun pertanyaan kami sebagai berikut. Dalam surat Al-Fatihah ada kata atau lafad Yaumiddin dan Na'budu. Ini pada suku kata din dan du membacanya dengan huruf seperti kata dada. Ya, dada tapi bukan dada. Itu dada biasa, dada Sunda ya. Gitu. Tapi dialek itu tidak ada masalah sebetulnya bagi orang yang belajar. Sama seperti orang saudara kita yang dari seberang kan roknya jadi ra, soalnya jadi sa gitu ya. Tapi tetap kita harus belajar. Itu iya karena abu dua iya karena stain itu ya. Maliki yaumiddin, jangan yaumiddin, yaumiddin biasa aja. Tapi bagi orang yang sudah belajar tetap seperti itu itu kan logat daerah. Kadang-kadang ada yang bilang kho jadi ko kan, khair jadi koir gitu. Nah, yang terpenting belajar terus. Kemudian dalam azan dan solat kita biasanya membaca Allah. Allahnya panjang sekali. Begitu pula dalam kita mengaminkan imam. Terlalu panjang, jangan. Karena yang terbaik itu awsatuha pertengahan. Dan matobi itu cuma satu alif pada asli itu ya. Allah, jangan Allah, jangan kepanjangan. Itu satu alif aja kecuali dihentikan jadi mad ada disukun. Itu ya Pak Soekarno mudah-mudahan tidak tidak puas nanti Bapak bertanya lagi. <laughs> Iya, baik. Itu. Ah, di ayat ke-15 nanti silakan Ibu dan Bapak yang sudah memiliki indeks Quran ini kami buka-buka-buka ternyata bagus sekali ya. Ah, kemarin ada juga yang SMS Pak Ari ah, mohon dijelaskan tentang rela katanya. Rela. Rela eh, di halaman 269. Coba dilihat ya. Rela halaman 269. Maksudnya apa? Orang Yahudi atau Nasrani tidak rela sebelum orang Islam memeluk agama mereka. Dilihat di surah kedua. Nih, indeks ini bagus sekali ya. E, tinggal rajinnya aja. Ini ada kita diberikan betul-betul betul-betul petunjuk. Jadi selama ini yang kita buta tentang Quran bisa melek. Jadi jangan ada alasan saya takut mm, belajar Quran karena saya bukan keluaran pesantren. Saya takut karena tidak bisa bahasa Arab dan ini macam-macam. Betul kalau ingin menjadi mufasir, ahli tafsir seperti Pak Kuresiha, Pak Amin, Suma itu ahli tafsir memang. Harus ada mantek, bayan, maani ilmu. Tapi kita kan untuk sementara kita belajar uh, tafsir atau terjemah dulu terjemah Departemen Agama juga ini yang yang menerjemahkan bukan orang bodoh, bukan sembarangan para ulama di situ. Terjemah belum jelas kita lihat tafsirnya, tafsir Pak Quresihab, tafsir Pak Hasbi Asidiki, tafsir Imam Syafi'i, tafsir Jalalain gitu kan ya. Coba dilihat ya. Jadi nggak usah takut untuk belajar. Betul, kita tidak boleh menafsirkan dengan otak kita semaunya. Harus berdasarkan dalil nakli ya Al-Quran dan Al-Hadis. Dalil nakli, dari akli. Jangan akal semata yang dipakai. Di surah kedua, surah Al-Baqarah. Coba sudah ketemu belum? Ayat 120 ya. Sengaja saya berlama-lama nyarinya biar ibu tidak terlalu terburu-buru. Apa katanya di ayat 120 ini? Ada ya? Tuh, surah kedua. Enak belajar nih. Jadi kita harus tahu nih, paham. Kenapa acara-acara televisi itu kalau maghrib itu uh menarik-menarik. Dan ada suatu misi ahli kitab itu Yahudi Nasrani ini ingin agar kita terlena. Coba aja media-media yang punya kan mereka yang punya banyak dana. Kita berharap mudah-mudahan ada orang Islam yang muslim yang mau membuat satu tayangan satu televisi yang muslim gitu ya. Masya Allah kan tontonan kita sekarang coba aja lah perhatikan. Saya susah untuk bicaranya ya. Jadi tontonan ini kadang-kadang jadi tuntunan. Coba dilihat bagaimana anak-anak kita berpakaian, putra-putri kita berpakaian seronok banget gitu seperti itu. Bagaimana ahlak-ahlak mereka. Bagaimana film-film atau sinetron-sinetron yang ada yang dikembangkan adalah tentang perselingkuhan, tentang kebohongan, tentang ini, tentang itu. Ahlaknya tidak ditonjolkan. Jadi pantaslah negeri ini semakin lama bukan semakin baik. Karena kita semakin jauh dari akidah, semakin jauh dari kebenaran, dari hidayah, dari nur, dari Al-Quran. Ini lihat ya. Kenapa Yahudi ini ada apa dengan Nasrani? Ada ayat 120 sudah ketemu? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم Ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Kita lihat apa katanya. Firman Allah. Wallahu alam bimuradi. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu, tidak akan tidak akan pernah rela kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Bila itu bisa kebiasaan, bisa agama. Enggak lah, enggak mungkin saya mengikuti mereka. Tapi kebiasaannya <laughs> diikuti. Nah, pesta-pesta, dan sadang si uh, ulang tahun itu yang terpenting kan syukuran. Bukan hura-hura. Karena bagi orang Islam, bertambah usia itu sebetulnya hakikatnya berkurang. Coba, kalau seandainya saya ini dijatah umur 50 tahun. Kalau sekarang sudah 41 tahun, berarti 9 tahun lagi. Jangan bangga-bangga. Selama 41 tahun, apa yang sudah diperbuat? Apa yang sudah baik? Kan orang yang terbaik itu yang umurnya panjang, baik pula amalnya. Tapi sejelek-jelek manusia yang panjang umurnya tapi jahat amalnya, jelek amalnya gitu kan. Itu nih. Orang-orang Yahudi dan rasat Nasrani tidak akan senang, tidak akan rela kepada kamu hingga kamu mengikuti milah mereka. Milah ini bisa agama mereka, bisa kebiasaan mereka. Enggak lah saya tetap Islam, tapi kebiasaannya diikuti. Berpakaiannya, berbicaranya, gaya hidupnya. Nah ini hati-hati. Katakanlah Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya, nih, di garis bawah ini, ancaman Allah. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka, setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Ini barangkali ya, kita terlalu menggantungkan ekonomi dengan Yahudi dan Nasrani. Apa akibatnya. Kita terlalu mengandungkan kehidupan mirip mengikuti mereka. Apa jadinya? Kan seperti ini. Ini kalau kamu berserah diri, kamu mengikuti inilah mereka, mengikuti kebiasaan mereka. Setelah ada pengetahuan kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu. Allah, masyaAllah Allah, ya Allah. Nih, nih, ya itu. Jadi orang Yahudi tidak Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela terhadap kita sebelum kita mengikuti milah mereka. Makanya saya bingung kok ada oh ada ya satu aliran, satu agama yang sebegitu jahat terhadap kita. Quran kita dirubah oleh mereka, kebiasaan kita dirubah. Mereka datang ke kampung-kampung yang pemeluk Islam, mereka dibayar, disekolahkan, di dirawat, di segala macam lah. Eh, dengan alasan kemanusiaan ini dan itu setelah mereka anak-anak kita selesai sekolahnya ijazahnya ditahan nah disuruh masuk agama mereka nah kok seperti itu ya beragama kok dipaksakan padahal itu jelas-jelas bertentangan dengan undang-undang dasar 45 pasal 29 ayat 1 dan 2 kita tidak boleh menyebarkan tidak boleh memaksa kepada orang untuk mengikuti agama satu agama gitu kan nah ini kenapa Al-Quran, Al-Ikhlas diroba, eh, Al-Baqarah diroba. Coba ada ya orang-orang jahat itu coba. Apakah kita jahat terhadap mereka? Kan enggak. Inilah. Tapi memang dari dulu ya ada perang salib, ada ini, ada itu. Memang mereka tidak pernah rela terhadap kita. Baik, mudah-mudahan cukup jelas ya indeksnya. Ini mohon maaf, indeks Quran ini uh, agak sulit mencarinya. Tapi sistematik. Jadi ibu mungkin yang belum memiliki indeks Qurannya Sebaiknya disiapkan pulpen sama bukunya ya, dicatat aja dulu. InsyaAllah nanti kapan-kapan ini agak susah mendapatkannya, tapi sistematik sekali. Baik, yang ingin tadarus di 0812 ya. 0812 0812 8287881 0812 8287881 ayat 15 ya. Assalamualaikum. Silahkan. Dengan Ibu? Dengan Ibu Burhan. Ibu Burhan di mana? Di Kajumani. Oh, mangga. Silahkan. Ayat 15 ya. Huwaladhi. Itu. Sudah ketemu? Belajar Ustaz. Mangga. Silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallawi ja'ala lakumul arda zalulam famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih. Jangan dikalah-kalahkan. Wa kulu mir wa kulu mir rizqih. Wakulu firid Wakulu. Wakulu firid Bukan pi. Wakulu mir. Wakulu. Wakulu mir. Mir. Rizki. Iya. Wa ilaihi. Wa ilaihin nusyur. A'amiltum man السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير طير فوقهم Uh, eh, poi, jangan toiri, toiri, burung. Awalam, awalam yarau ila poiri. Awalam yarau ila poiri. Tok, jangan toiri, toiri. Bioban, wayak bioban. Wayak bidri. ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بشير Syai'innya iklat, jadi syai'im, jadi bunyi M. Syai'im bausir. Innahu bikulli syai'im basir Terima kasih Ibu. Hatur nuhun. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Radio ibu dimatikan ya di sana ya. Volume radio ibu dimatikan, dengarnya di gagang telepon aja atau di handphonenya kalau handphone. Itu ya. Wa ilaihin nusyur. A'amintum man fis samai ayyakhsib ayyakh. Idgham bigunnah. أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم إدهار حكم ام أم أمير إخفاء أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد kakak Walaqad kadzdzaballadzina min qablihim nakir. Awalam yarau ila tai tai bukan tai ya Bu. Awalam yarau ila tairi fawqahum saffati wa yaqbidan. Ma yumsikuhunna illa rahman Innahu bikulli syai'in basir. Baik di 0812 8287881 ya. 0812 8287881. Sambil lalu kami ingatkan hari ini saya ada taklim di Bidakara ya, di Bidakarna di basement di Masjid Ulul Albab terbuka untuk umum dan canggih ya insyaallah lah lumayan lah belajar belajar tajwid pakai komputer, pakai infocus. Hmm, Selain itu ah, cukup lumayan lah non. Silakan terbuka untuk umum Mbak ada sholat zuhur ya. Eh, sampai jam setengah dua lah insya insyaAllah. Silakan. E, Bidakarna Pancoran, Bidakara. Silakan yang ingin hadir terbuka untuk umum. Hari Jumat juga seperti biasa selepas hari Jumat. Eh, kemudian ada juga tak terasa satu tahun kita mengadakan pengajian di Depok. Ini ada usulan dari ibu dan bapak untuk mengadakan uh, syukuran satu tahun. Jadi untuk para alumni diharapkan kehadirannya ya. Tanggal 28 kayaknya Jumat depannya ya. Nah, itu. Baik. Di Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Radio Ibu dikecilkan volumenya ya. Oh iya iya. Nah, volume radio Ibu dikecilkan. Dulu oh. dengarnya di radio di gagang telepon aja. Iya, iya, Pak. Iya, silakan ayat ke-20-nya ya. Hmm, yang mana Amman hadzal ladzi huwa iya, iya. itu. Mangga silakan. Belajar ya, Pak. Iya. <laughs> Mangga. A'udzu bil A'udzu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aman. Bukan. Bukan aman atau kan ada tasir. Ibu matunya harusnya kelas B dulu iya. Atau Ini mah kelas C atau kelas A iya, iya. yang pinter. Ibu mah di kelas besok. Hmm. Bukan aman itu. Aman gitu. Ada tasjidnya kan? Iya, iya. Nah itu namanya guna. Coba ya saya papa sedikit aja. Tidak apa-apa. Ibu sudah usaha. Ini ya. Ibu dengerin, ibu ikuti ya. Iya, iya Pak. Aman. Aman. Hazal. Hazal ladhi huwa zundul. Jimnya keras. Huwa zundul. Huwa zundul. Jimnya keras. J. Bajai. Ju, Jakarta. Juju. Juju. Iya. Huwa zundul. Huwa zundul. Enggak. Katanya iya. Gymnya keras. Ju, juragan. Gak juragan. Itu mah gak, di, itu mah manja bicaranya. Juragan. Huwa ju. Ju. Huwa Jundul. Huwa jundul lakum. Ya surukum. Ya, surukum Dunia panjang. Itu mah tabi'i itu. Min dunir rahman. Min Doanya panjang atau uh, eh, ibu nggak belum belajar tajwid nih. Belum. Ya, iya datang atau ke sini ya. Iya, iya ibu belajar tahu. Iya, lagi ya. Iya, iya. ibu ibu alhamdulillah sudah kenal huruf nih, iya, tinggal Pak. nyambungin sama panjang pendeknya iya, iya ya. Iya, betul, Pak. Iya, kapan waktu ibu bisa ke ah, rumah iya, yatim ya? Terima kasih ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kalau di rumah yatim kan banyak belajarnya. Bayangin aja dari jam 1 sampai jam 5, 4 jam. Di Depok juga sama. Uh, di Depok jam 1 sampai jam 4 ya, karena pada jauh jamnya dari Bogor. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini ya? Baru? Nomor 4 <laughs> Iya. <laughs> dikasih tahu ya ulang tahun, ulang tahun. Syukuran ya kita bukan ulang tahun, syukuran satu tahun di Depok. Iya. Ya, enggak ayat ke 20 eh, diulang. Amman had. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hanya ditahan. Fi uto fi double, bukan ditahan double. Nah, begitu. Mu mukibban. Ini ala ahda kecil, yang kedua mah amman yamshi. Sinya ke yang keduanya kecil gini. Amman yamshi sa sawiyan. Am. Ya itu mesinnya dua-duanya do besar atuh. <laughs> Yang keduanya kecil. Amman yamshi sa sawi gitu. Itu jangan kesin tapi kesod. Ala sad sirat صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم ذرأكم ke jangan ke ain, hamzah alif. Kul in. Mhm. kul in. Innya guna Kul innamal Ra'auhu, punya ketinggalan. Ra'auhu zul. Falamma ra'auhu zul fatansi'at wujuhul ladzina kafaru. Alladzina kafaru wa qila hadzal ladzi kuntum bihi tad'un. Baik, terima kasih Ibu. Sadaqallahul Baik Ibu warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu ini pelopor di Depok ya Ini penggerak Tapi karena sore nggak bisa datang ya Kejauhan <laughs> Iya Insya Allah eh, Semakin banyak aja nih Pak Prianto Ada Pak Prinanto Ada Ibu Lisa Ini ya Masya Allah Hamba-hamba Allah yang rela untuk berjuang untuk kebaikan orang-orang banyak kan. 50-60 orang belajar bayangkan. Masya Allah. Irfan sudah bangun? Nih Mas Irfan nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu? Dengan Ibu Sasongko. Baik, silakan. Ayat 28. Uh, eh, ayat 20. Ke 28. Kul ara'aitum. A'udzu. Dengan a'udzu atau? Bukan a'udzu, bukan zai. Minas Bukan nirojim itu. Nah, nirojim. Gini Bu. A'udhu billahi minasy A'udhu iya. billahi nah, minasy iya. Nah, gitu. Bismil. Bisnya biasa kecil, sin kecil. Bismillah. Bis bis kota, bis biasa. Bis Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ara'aitum in akhlak. Hanya haknya. In ah. Iya. Jangan, tapi jangan diputus. Di, قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم Kulhuwarrohmanu aman nabihi. Jangan buru-buru, jangan buru-buru. Gunahnya ibu ya. Ibu sudah, sebetulnya ibu sudah bagus. Cuma suka buru-buru. Ini ibu ya. Kul huwa, sebentar, sekadar. Kul huwarrohmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Nanya panjang kan guna dan mata di. Ah, panjang. Amanna kan satu alif. Amanna bihi wa alaihi Hinya pendek, kosar. Karena ada huruf mati. Marsilah kosiroh tidak dibaca panjang kalau sebelumnya ada sebelum dan sesudahnya ada huruf mati. Kan ada ya mati. Wa alaihi tawakkalna. Nah, begitu. Terus wasata. Eh, bukan wau, tapi fa. Wasata naman huwa fi dalalim mubin. Itu ain. Wasata fasata'lamuna man huwa fi dalalim mubin. Fasata lamu fasata lamu. Ta. Gaurang. Gairang. Bukan gairang. Gaurang. Gaurang tikung bima imain. Ibu baca Qurannya sudah bagus. Baca Qurannya sudah bagus di ta'awudnya ya. Dilatih kapan-kapan datang ke sini ya. <laughs> Eh, Tahunnya tuh sinnya dari dulu belum bagus, tapi iya, iya, baca iya. Qurannya bagus. Iya, karena ibu belum pernah belajar, nggak pernah mau berubah. Masa 88 tahun yang lalu masih begini aja ta'awudnya. Baca Qurannya sudah lancar sebetulnya. Si ta'ud sama bismillahnya itu suka shinnya itu nggak keluar terus ya. Kapan hari kesini ya. Iya, ya, ada waktu kalau ada waktu. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disadari bahwa Allah tidak pernah akan merubah nasib sesuatu kaum. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau dirinya tidak merubah mah, tidak akan dirubah oleh Allah. Ini maknanya ikhtiar dulu, usaha dulu, baru bertawakal pada Allah. Jangan lupa hari ini saya ada taklim di Bidakar. Eh, bawa apa? Bawa buku aja sama pensil, pulpen. Nah, kita belajar tajwid, cukup canggih lah ya pakai komputer, pakai infokus kayak seminar begitu, ya lumayan lah belajar tajwid sudah keren begitu ya. Pak Sumaji sudah mempersiapkan infokusnya ya, saya bawa laptopnya, notebooknya. Uh, kemudian hari Jumat kita ada kajian di Depok pada Jumat. Kemudian pada Jumatan ya setelah setelah sholat Jumatan. Kemudian hari Sabtu dan Minggu jam 9 sampai jam 12 itu kelas umum. Nah, tapi yang ingin banyak yang kecewa ingin ketemu sama saya, saya ada mulai dari jam 1. Karena lelah sekali ngajar. Jadi yang ingin dari pagi jam 9 sampai jam 12 boleh. Ada Ustazah Homsah, ada Pak, ada Abi, ada yang Ustazah-Ustazah yang lainnya ya. Kalau saya mulai dari jam 13 sampai 17. Jam 1 sampai jam 5 sore. Cukup banyaklah waktu untuk ibu dan bapak 4 jam gitu loh. Sabtu dan minggu itu ya ahad. Baik, ada saran, ada kritik silahkan ke 0812 828 7881 0812 7881 Pepatah menyatakan tidak ada gading yang tak retak Tidak ada kesempurnaan bagi manusia Hanya milik Allah kesempurnaan Baiknya dari Allah Buruknya dari saya Kekurangan Baik terima kasih untuk semuanya Bila hitabik wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Majelis Taklim Radio Kayu Manis bersama Radio Kayu Manis mengajak para pendengar untuk menyisihkan sebagian rizki di jalan Allah berupa zakat mal, infak, dan sedekah guna membantu anak yatim piatu dan fakir miskin. Bantuan Anda dapat disalurkan melalui rekening Majelis Taklim Radio Kayu Manis Jakarta, Bank Mandiri, Cabang Rawamangun, Bali Pustaka dengan nomor 006 007 007 007 7. Selain nomor rekening tersebut bukan menjadi tanggung jawab Radio Kayu Manis. Anda juga bisa langsung menyalurkan bantuan ke kantor Radio Kayu Manis pada hari dan jam kerja. Jalan Pisangan Baru Timur, nomor 14A, Jakarta Timur. Telepon 8504908 dan 8507664 dengan Ibu Raja Astuti. 97,9 FM, Radio Kayu Manis, Jakarta. Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara kembali Kita jumpa untuk bingkisan hari ulang tahun Kesempatan hari ini tentunya Hari Rabu tanggal 12 Maret 2008 Kita sama-sama di acara ini hingga pukul 7 nanti Selamat pagi, selamat mengikuti Ya, apa kabar Anda untuk hari istimewa ini? Iya tentu kabar baik dan saya berharap saya tidak kurang satu apapun Ya Anda yang berbahagia merayakan hari ulang tahun Baik ulang tahun kelahiran atau ulang tahun perkawinan Saya Rido Ardiansa bersama Bung Sigit akan bersama Anda Dan satu lagu hadiah sudah disiapkan Bung Sigit dan kita nikmati untuk Anda yang berbahagia bagiku satu hadiah yang manis sekali untuk Anda yang berbahagia dan terima kasih untuk yang sudah kirim fax juga SMS ya untuk yang SMS ke 02193760265 jangan lupa formatnya tentunya nama spasi usia spasi alamat Anda terus spasi ucapannya untuk yang ulang tahun ulang tahun yang keberapa alamatnya di mana dan ucapan Anda ya oke sebelumnya terima kasih saya bacakan dulu fact yang hadir tentunya untuk hari ini ini ada Mbak Maria di Cibubur Hmm, tentunya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mbak Christine di Kampung Cina, Kota Wisata Cibubur yang hari ini ulang tahun yang ke-32. Ucapannya moga tambah sukses, panjang umur, terus makin sayang sama keluarga. Jangan lupa takdirannya katanya. <laughs> iya, kalau bisa Bung Sigit Anima dari Bintang. Oke, terima kasih tentunya dan selamat ulang tahun untuk Mbak Christine di Kampung Cina ya. Sukses selalu buat Anda. Dan ini juga saya terima uh, dari siapa ini? Dari Bapak Ikhwan Wibowo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Rido. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-18 yang jatuh pada tanggal 11. Hmm, kemarin dong hari Selasa ya. Untuk anak saya namanya Dimas Wibohas Tomo. Panggilnya apa Dimas ya? Eh, alamatnya di Tegal Parang Atas, Mampang Perapatan, Jakarta. Ucapannya Mama, Papa, dan Niko mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, diberikan kesehatan, dimurahkan rezekinya, dan bisa menyelesaikan kuliahnya sampai selesai. Amin. Iya, katanya mohon doanya dari Mas Rido. Ya, doanya baik-baik aja tentunya untuk Dimas Wibo Hastomo yang pasti eh, selamat ulang tahun, panjang umur, murah rezeki, sukses dalam studinya ya. Menjadi anak yang berguna bagi nusa bangsa, agama, dan keluarga. Iya Mia, maunya oh 11 Januari pas banget tuh. <laughs> Tapi Maret ya dari Gigi. Oke deh, pengirim Papa dan Mama juga Niko. Atas perhatiannya terima kasih. Oke, terima kasih. Kemudian fact yang berikutnya saya terima ini. Kepada yang terhormat Radio Kayu Madis di tempat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ucapan selamat ulang tahun untuk anak saya Eh, satu yang bernama, oh anak saya yang pertama mungkin ya. Namanya Aryo Bagas Wicaksono. Ih, bagus banget namanya ini. Lahirnya di Tangerang 11 Maret eh, uh, 1996. Berarti sekarang udah 12 tahun dan Hmm, tentu saja udah eh, remaja ini Pak ya. <laughs> Alamatnya di Komplek uh, Pap 2, Blok D3 nomor 6, Jalan Sepinggan, RT 13 RW 07, Batu Jaya 2, Neglasari Tangerang, Ucapannya selamat ulang tahun yang ke-12. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Uh, apa nih? Uh, patuh kepada kedua orang tua, sayang sama adik, Siva dan mudah-mudahan lulus ujian. Hmm, apa nih? Terus diterima di SMP Negeri 1 Tangerang. Amin. Dari Bapak Bangun Irmanto dan Ibu Kusmini. Iya serta adik Siva, Amelia Putri, dan Sarah Adelina, Adelia. Ya tentu selamat ulang tahun untuk Arya Bagas Wicaksono. Ya makin sukses saja ya. Iya <laughs> rajin belajar tentunya. Nah sekarang saya juga coba buka yang sudah masuk lewat SMS banyak banget ini pagi-pagi. Dari Gusti dan Gilang selamat ulang tahun untuk Lia yang ke-16 di Pisangan Baru 2. Semoga panjang umur jadi anak soleha katanya ya. Oke. Kemudian ini juga selamat uh, dari Yoski Perdana di Parakan Ciomas Bogor. Mengucapkan ulang tahun buat teman aku yang namanya Yandi. Uh, hari ini ulang tahun yang ke-18. Semoga <clears throat> diberi jalan yang baik. Hmm, terus lagunya dong. Wih, Iya dari angkasa. Oke deh. Kemudian ada Nanang di Depok. Hari ini kawanku namanya Rahmawati. Ulang tahun yang ke-18. Ucapannya, Met ulang tahun, moga panjang umur, sehat selalu, semakin dewasa. Dan kadonya satu lagu. Wah gitu ya. <laughs> dari Stella on Seven Radio. Hmm, kemudian juga ini, oh gitu, sama juga ya. Iya, terima kasih tentunya untuk Nanang iya di Depok apa uh, terus juga Niko di Halim apanya nih? Iya, apa-apanya dong kalau begitu ya. Uh, oh beda, cuman buntutnya aja yang sama. Iya, Niko di Halim mau ucapin selamat ulang tahun untuk papa. Ulang tahun yang ke-41, moga panjang umur, sehat selalu, terus banyak rezekinya. Amin. Makin sayang sama keluarga. Oke, requestnya dari Ungu. Surga hati, spesial untuk Papa. Selamat ulang tahun ya Pak ya. Panjang umur, sehat dan sukses selalu. Baik, ini sudah masuk di 85, 904785. Oke, RKM, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dari? Dari Umi. Umi di mana Umi? Cibitung. Cibitung, gimana Cibitung hujan nggak? Enggak sih. Enggak cerah ya? Uh -uh. Yang ulang tahun siapa Mi? teman. Siapa tuh? Ati. Ati. Ati di mana? Kau, oh, kan orang dari sekolah apa? hmm. Semenjak nikah nggak pernah ketemu. Oh gitu, jadi nggak ketahuan lagi ngungsi kemana? Transmigrasi kali ya? Ah, uh. Gak ada kabar-kabarnya. Gitu ya. Apa dia deh ah. ucapannya buat uh, Ati yang ulang tahun? Yang ke-27 ya? Iya, oke. Okay. Ah, semoga panjang umur. Terus jangan lupa. Sama apanya? repotnya biasanya main di sini udah lama gak pernah kesini dan... iya mungkin udah repot kali punya momongan jadinya iya, iya kali iya aku gak pernah ngebel gitu <laughs> ya doain nih mas iya doain dong buat temennya ya biar bahagia deh biar bahagia Sama ya keluarganya. iya dia oh, oh. Mm -hmm. lagunya dong apa tuh itu apa ungu oh ungu saat indah bersamamu oh saat indah bersamamu ya. oke ya. deh makasih ya buat Umi ya gitu. yuk satu lagi saya tunggu 85904785 hari ulang tahun siapakah hari ini silakan untuk anda yang mengucapkan selamat untuk orang-orang tersayang orang-orang tercinta yang hari ini berbahagia dan ini sudah masuk RKM halo halo Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Ibu Aisyah. Ibu Aisyah, gimana kabarnya pagi ini, Bu? Alhamdulillah. Sehat, ya. Ibu ada di mana? Di Kampung Baru. Kampung Kampung Baru daerah mana nih, Bu? Kembangan Utara. Hah? Kembangan Utara Jakarta. Oh, Kembangan Utara. Jauh juga ya. Iya, Kembangan Puri, Kembangan situ daerahnya kan ya Kedoya gitu ya, ke sana lagi. Oke, ibu, eh, Siapa yang ulang tahun, Bu? Eh, mantan pacar. Mantan pacar. Wah, lagi lagi senyum-senyum aja dong nih. Iya. Nah, eh, Bapak siapa, Bu? Eh, selamat Mulyadi. Pak Selamat Mulyadi. Ulang tahun yang keberapa dia? Yang ke-34. 34. Oke, ucapannya apa untuk Bapak Selamat Mulyadi? Uh, selamat ulang tahun. Mm -hmm. umur. Mm -hmm. Rizky. Amin. Tambah sayang sama keluarga. Iya. Ada ini hadiah spesial. Apa tuh? Eh, kelahiran anak yang kedua. Waduh, alhamdulillah. Hari ini juga? Uh, Atau kalau tanggal 6. Oh, tanggal 6 ya. Oh, selamat deh Ibu ya.